Berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi wa fi du'ail ahya'i wa sadaqatihim manfaatun lil amwati doanya orang yang hidup dan juga sodakohnya mereka dari orang yang hidup kepada orang yang mati bermanfaat kemudian lagi doanya orang yang hidup dan sodakohnya orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia ada manfaatnya jadi pembahasannya di sini bahwa orang meninggal dunia mendapatkan mam atau diampuni dosanya atau mendapatkan peningkatan rahmatnya dari sebab doanya orang yang hidup atau juga sodakohnya mereka. Tetapi sebaliknya Ikhwan, bahwasanya orang yang mati tidak bisa memberi manfaat kepada orang yang hidup jadi orang yang mati tidak bisa memberi manfaat kepada orang hidup. Kecuali orang yang meninggal dunia ini dia meninggalkan ilmu. Apabila yang ditinggalkan itu ilmu maka bermanfaat orang hidup itu dengan ilmunya orang yang telah meninggal dunia. Bukankah kita membaca kitabnya Imam Bukhari? Imam Bukhari telah meninggal dunia tapi ilmunya masih hidup jadi orang yang meninggal dunia bisa bermanfaat kepada orang hidup apabila orang meninggal dunia itu meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Ilmunya ini bukan dianya yang meninggal dunia. Tetapi orang yang hidup kadangkala dia bisa menjadi manfaatnya bagi orang yang telah meninggal dunia dengan syarat. Pertama orang yang meninggal dunia ini harusnya dia meninggal dunia dalam keadaan Islam tetapi apabila dia meninggal dunia dalam keadaan kufur atau dia musyrik, makutus tidak ada amalan yang bermanfaat dari orang yang hidup untuk orang yang telah meninggal dunia. Namun orang yang mukmin yang telah meninggal dunia maka bisa jadi amalan orang yang hidup bermanfaat kepada dirinya. Dan nanti akan disebutkan dalilnya. Berkata Al-Imam Ibn Abil Izzi Al-Khanafi Ittafaqa ahlus sunnati annal amwat yantafi'una min sa'yil ahya'i bi amrayni. Ulama sepakat, maknanya ulama sunnah, bahwa orang yang telah meninggal dunia bisa mengambil manfaat dari usahanya orang yang hidup dengan dua perkara. Pertama, ma tusabbibu ilaihil mayyitu fi hayatihi. Apa yang menjadi sebab Orang meninggal dunia ini pada saat dia masih hidup. Jadi orang meninggal dunia ini pada saat hidup dia punya amalan tertentu yang apabila orang ini telah meninggal dunia maka penyebab dia beramal pada waktu masih hidupnya yang itu berupa anak yang soleh atau orang-orang yang beriman yang menjadi sebab dia beriman maka dia dapat manfaatnya sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata'a amaluh apabila anak Adam telah meninggal dunia telah putus amalnya illa min salasin kecuali tiga perkara sedekah jariyah sedekah jariyah berupa pembangunan masjid atau titip kaca atau titip gentengnya atau tekelnya atau yang lainnya Bukankah ini usahanya orang telah meninggal dunia? Tapi usaha-usaha itu masih dipakai oleh orang yang hidup. Maka dia mendapatkan pahala. Sodako jariah adalah amalannya orang telah meninggal dunia. Tapi gauluan orangnya meninggal dunia. Tapi barangnya masih hidup dia. Barangnya masih dimanfaatkan oleh orang yang hidup maka orang yang sholat di dalam masjid itu, maka orang yang menyumbang masjid tersebut, walaupun orang yang telah meninggal dunia, dia mendapatkan pahala dengan tidak mengurangi pahala orang yang beribadah di dalam masjid tersebut. Itulah dalilnya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha tuna ayang kusa min ajri min ujurihim syai'un. Barang siapa yang mengamalkan sunnah lalu ditiru oleh orang yang lain, Sedangkan orang mengamalkan sunnah ini bisa juga telah meninggal dunia atau masih hidup, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang menirunya tanpa dikurangi pahala orang yang meniru. Satu contoh, demikian juga wa ilmin yuntafa'u bi, yang nomor dua, ilmu yang bermanfaat. Orang yang telah meninggal dunia, Rasulullah SAW telah meninggal dunia, para sahabat telah meninggal dunia, tapi ilmunya masih hidup, Nah, ilmunya ini diilmui oleh orang yang masih hidup dan diamalkannya. Maka orang meninggal dunia dia mendapatkan pahala. Karena ilmu yang disebarkan adalah ilmu dari usahanya sendiri. Hanya saja setelah meninggal dunia dimanfaatkan oleh orang lain. Yang nomor tiga wawalatin salihin yadu'ulah. Yaitu anak yang soleh. Perlu dipahami anak yang soleh dari didikan orang tuanya. Maka orang tua mendidik anaknya yang kecil sampai dia menjadi soleh, orang tuanya meninggal dunia, anaknya dia sholat, maka orang tua mendapatkan pahala dengan tidak mengurangi pahalanya anaknya yang ketika dia sholat itu kalau mengerjakan sholat kalau anaknya membaca Al-Quran dapat pula jadi tidak perlu kita kirim pahala terhadap orang tua karena amalan baik anak dia maka orang tua mendapatkan bagian tanpa ada maksud untuk dikirimkannya dengan berpegang hati yang sahih yang disebutkan tadi tiga perkara orang itu telah meninggal dunia masih mendapatkan manfaatnya. Yang nomor dua, doa ul muslimin doanya orang muslim, Wastifaruhum lahu dan juga istighfarnya orang muslim meminta memintakan ampun orang muslim ini kepada orang telah meninggal dunia. Ya, bukankah kita ketika ada jenazah atau saudara kita meninggal dunia bukan hanya dikubur, tapi dimandikan lalu kita sholat. Menyolat itu namanya mendoakan. Jadi ada kalanya orang meninggal dunia itu dapat manfaatnya dari orang yang hidup walaupun bukan dari usahanya orang yang mati. Kalau usahanya orang mati tadi kan seperti jariah, seperti juga ilmu yang ia sebarkan, seperti pula anak yang soleh dia, kalau ini orang lain dia yang mendoakan, bukankah kita ketika ada jenazah yang dia muslim, kita doakan Allahumma firlahu warhamhu ya Allah, rahmati dia dan ampuni dosa dia. Ini namanya usahanya orang yang hidup untuk orang yang meninggal dunia berupa doa. Makanya Allah berfirman walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina amanu Duh Rabb kami ampunilah dosa kami katanya orang dahulu dan dosa orang-orang yang telah meninggal dunia yang telah mendahului kami berarti doanya orang hidup kepada orang meninggal dunia sampai dengan syarat apabila orang yang didoakan ini adalah orang muslim yang meninggal dunia dalam keadaan Islam tapi kalau orang itu meninggal dunia dalam keadaan kufur, dalam keadaan syirik, tidak boleh kita mendoakannya. Jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya ibu yang di mana beliau mengenang jasa orang tuanya ini. Beliau minta izin kepada Allah untuk mendoakan, memintakan ampun dosa ibunya, tetapi Allah tidak mengizinkan. Jadi apabila Allah tidak mengizini Rasulullah sallallahu alaihi memintakan ampun doa ibunya, padahal beliau merupakan manusia yang paling utama di permukaan bumi ini, jika tidak diizini oleh Allah, maka tidak layak kita mendoakan orang yang mati yang mereka itu mati dalam keadaan kafir atau musyrik atau mati selain beragama dengan dasar ayat. Maka nalin nabiyyi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين Tidak layak seorang nabi dan orang beriman memintakan ampun dosanya orang musyrik. Jadi apabila Allah melarang kita mendoakan orang kafir yang meninggal dunia agar diampuni, agar dimasukkan dalam surga, maka berarti kalau orang itu mendoakan orang kafir yang telah meninggal dunia agar diampuni, melanggar hukum Allah, bukan dapat pahala malah mendapatkan siksaan karena melanggar hukumnya. Dan juga dua perkara ini membantah orang yang mengatakan bahwasanya amalan orang hidup tidak bisa bermanfaat kepada orang yang mati. Dan beberapa tidak bisa karena ada ayat surat An-Najm wa alaihi lil insani illa ma Manusia tidaklah memiliki amal kecuali yang dia usahakan. Baik ayat itu memang benar. Orang beramal dimiliki sendiri pahalanya. Tapi ada ayat yang lain orang itu beramal yaitu untuk maslahah umat, untuk maslahah orang meninggal dunia. Bukankah saudara kita meninggal dunia kita nyolati? Menyolati adalah amalan hidup untuk orang yang meninggal dunia. Kita sholat karena ada perintah. Tapi kalau kita mau mengganti sholatnya, orang meninggal dunia tidak ada tuntunannya. Karena ini masalah ibadah. Yang ada mendoakan ya kita doakan karena ada. Yang tidak ada jangan diadadakan dan jangan dikiaskan. Karena ibadah bukan kias. Ibadah itu dasarnya dalil. Wadhaba ba'du ahli bidah min ahli kalam. Sebagian ahli bid'ah dari ilmu kalam, ilmu mantek, ilmu jidal berpendapat ila adami wusuli syai'in albatta amalan orang yang hidup tidak sampai kepada orang yang mati sedikit pun pendapat yang ganjil yang menyimpang. Mereka juga punya dalil, tapi dalilnya tidak tepat. Jadi tidak semuanya orang berdalil itu cocok dengan yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ada orang yang ahli bid'ah dari ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu jidal berpendapat bahwa orang yang mati tidak bisa mendapatkan manfaat dari amalannya orang yang hidup sama sekali. Punya dasar dia. Dasarnya wa allaisa lil insani illa masaa. Di Tidaklah manusia itu memiliki amal kecuali amalnya sendiri. Demikian juga ada ayat wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah dibalas kalian itu melainkan sesuai dengan yang kamu amalkan. Ayat ini betul tidak bertentangan dengan ayat yang tadi Orang beramal memang untuk dirinya sendiri. Sebagaimana ayat man amila salihan bali nafsi. Orang beramal untuk dirinya sendiri. Seperti orang sholat, pahalanya dimiliki sendiri. Tetapi satu saat orang yang sholat ini, itu dia punya sebab mengapa dia sholat. Ada orang yang mengajari dia maka orang yang mengajari dia, dia mendapatkan balas semisal orang yang sholat tadi. Dengan tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang sholat. Karena punya dalil. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha dan juga seterusnya. Atau man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Ini juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala semisal orang yang berbuat baik. Bukankah ini hadis? Dan hadis tidak mungkin bertentangan dengan ayat. Karena hadis adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Dan tidak mungkin kita mengamalkan ayat kecuali kembali kepada tafsirnya hadis. Karena ayat banyak yang menjelaskan hukum secara global. Tetapi hadis menerangkan keglobalan yang ada di dalam ayat Al-Quran. Bukankah dalam ayat Al-Quran mengatakan wa aqimus tegakkan sholat. Tetapi doa ruku tidak ada di dalam Al-Quran. Doa sujud tidak ada dalam Al-Quran. Iktidal tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada itu farka'u wasjudu rukuklah dan sujudlah. Atau berdirilah. Tidak ada sujud di antara dua sujud. Tidak ada tidak duduk, tidak berdiri, tidak ada tahiyat. Itu semuanya kembalinya kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang menolak hadis berarti menolak Al-Quran. Orang yang hanya berpegang pada Al-Quran berarti dia hanya sholatnya berdiri saja. Angan-angan kemudian pergi. Orang yang dia itu sifatnya mengerjakan haji Berarti dia hanya pergi ke Mekah saja Tidak ada keterangan yaitu yang lainnya memang ada tawaf tapi tidak disebutkan tawaf ifadah tawaf wada tawaf juga yang lainnya tidak disebutkannya makanya orang kalau menolak al khatus berarti menolak al Quran kemudian bagaimana kita menggabungkan ayat ini dengan ayat yang lain benar orang beramal itu milik dia sendiri tidaklah orang yang berpuasa pahalanya akan pindah kepada orang lain tidak tetapi orang yang berpuasa bisa juga orang lain dia mendapatkan pahala apabila orang yang lain itu menjadi sebab orang ini berpuasa. Makanya kita hendaknya banyak menyuruh orang berbuat baik. Banyak memberitahu, di sana ada kajian, di sana ada taklim. Ya, kita kan kalimat pendek itu. Dia mau taklim dapat pahala kita. Seperti datanya orang taklim itu tanpa mengurangi pahalanya orang yang taklim.